Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baiklah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratul Ayunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Mutiara Hikmah Menyejuk Hati Syarah dari 99 hadis. Kemarin kita telah sampai hadis keberapa? 86 Man yakra al hadis? Fadal Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Terjem. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Manil akhar? Siapa yang lain? Hmm, model. Ya. Yeah. Ayo. Ya. Ya, khudu anni Nam, ahsan tabarakallahu fiik. Terjemahkan. Meridai keduanya radhiyallahu anhuma Terus bahwa Nabi SAW berkata Ya, manasik haji Naam ahsan tabarakallahu fiik. Siapa lagi yang lain? Nah, fadal. Nah, terjem manasik haji kalian ya. Ya, enam ahsan tabarakallah. Tadi siapa? Cuci tangan? Ah, wadal. Terjemahkan. barakallahu fiik. Nuwasil ad-dars tersambung pelajarannya. Al-hadithu sabi' wa thamanun. Hadith 87. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن rawahu Muslim Qul huwallahu ahad ta'dilu Sulutal qur'ani rawahu Muslim Saya ulangi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'ani rawahu Muslim Man yaqra al-hadith Ah fadhal Mus Naam Ahsan tabarakallahu fik Siapa lagi? Ah, fadal Ya, pendek ya. Thuluthal Qur'ani. Rawahu Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Apa lagi? Ah, fadal. Rawahu Muslim. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Nuasil, kita lanjutkan. Hadis Sabi wa Tamanun, hadis 87. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qul huwallahu ahad Katakanlah Allah yang Maha Esa ta'dilu al Qur'an. Ya, ayat tersebut ya mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Hadis ini diratkan oleh Imam Muslim. Ya, maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Ya, itu mengimbangi sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Ya. Surat Al-Ikhlas itu bisa mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir semoga Allah merahmatinya, takallama ahlul ilmi على معنى هذه المعادلة وتوجيهها Para ulama mereka berbicara ya menjelaskan tentang makna daripada al-muadalah mengimbangi ya ayat Al-Qur'an ya sepertiga dari ayat Al-Qur'an berbicara tentang surat Al-Ikhlas ya mengapa bisa mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an wa taujihiha dan memberi ya bimbingan ya mengapa bisa demikian wa ahsana ma qila fiha dan yang paling terbaik ya ucapan ataupun pembahasan tentang itu adalah anna mu'adalataha li thuluthil Qur'an bahwa surat Al-Ikhlas itu bisa mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an ya kenapa karena lima tadammanatsu minal ma'ani al-'azimah ya Kenapa bisa mengimbangi sepertiga Al-Qur'an? Karena ya surat Al-Ikhlas itu terkandung di dalamnya ya makna-makna yang sangat agung sekali. Ya, yaitu ma'ani tauhid wa usulil iman. Yaitu berkaitan tentang makna tauhid ya bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala usulul iman ya masalah tentang usul dasar-dasar al-iman keimanan fa innal mawadhi' al-jalilah allati ishtamala allati ishtamala al-Qur'anu 'alayha maka sungguhnya ya banyak sekali tempat-tempat yang mulia, yang agung di dalamnya yang terkandung Al-Qur'an di dalamnya. Yaitu ya yang pertama yang terkandung di dalam ayat tersebut al-awwal imma ahkam syariah yaitu hukum-hukum tentang syariat zahiratan wa batina baik hukum itu secara zahir maupun yang batin ibadat wa muamalat baik terkait tentang ibadah-ibadah maupun tentang muamalah ya berinteraksi bergaul sesama makhluk itu yang terkandung ya di dalam ya hukum-hukum syariat di dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ya ini Al-Quran ya Afwan Maksudnya ini Al-Quran Ya Secara umum ya Di dalamnya terdapat apa Hukum-hukum syariat ya, Yang baik yang zahir maupun yang batin ya, Tentang ibadah Tentang muamalah Ya Kemudian yang, eh, yang kedua Ya di dalam Al-Quran itu terdapat apa Qasas Wal akhbar Ya terdapat kisah-kisah Terdapat pula ya berita-berita an makhlukat sabiqah tentang ya kejadian-kejadian yang ya telah lalu maupun yang akan datang ya wa ahwal al mukallifina fi juz'in fil juz'i 'ala al a'mal ya kemudian tentang keadaan orang-orang yang dibebani ya syariat pada bagian di dalam amalan-amalan mereka. Ya, kemudian yang ketiga ya, yang terkandung di dalam Al-Qur'an yaitu tentang tauhid, ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'arif, ya pengetahuan-pengetahuan ya tata'allaku bi asma'illah wa sifatihi yang berkaitan tentang ya nama-nama Allah berkaitan tentang sifat-sifatnya ya wa tafarrudihi bi wahdaniyah dan esanya Allah dengan ya sendirinya Allah dengan keesaannya dan kesempurnaannya ya wa tanzihuhu an kulli aibin dan bersihnya Allah dari segala aib wa mumatalah ahad minal makhlukat dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah ya seorang pun dari makhluk-makhluknya Ya. Itu beberapa tempat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, yang pertama tadi tentang hukum syariat, kemudian terdapat di dalam tentang ya kisah-kisah dan kabar-kabar, berita-berita. Ya, baik yang telah lalu maupun ya yang akan datang. ya yang telah lalu seperti ya kisah-kisah ya, nabi, para rasul ataupun orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang akan datang seperti kisah apa? Berita tentang apa? Hari hari kiamat yang akan datang. Ya, fasuratu qul huwallahu ahad ya mustamilatun ala hada. Nah, maka surat ya Qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas itu terkandung ya mencakup di dalamnya hal-hal yang disebutkan tadi. Wasamilatun likulli ma yajibu i'tiqaduhu min hadzal asl dan mencakup pula di dalamnya seluruh apa yang wajib kita harus yakini ya alladhi huwa aslu usuli kulliha yang mana itu merupakan ya pondasi ya secara keseluruhan ya, ya ini kita mengimani meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ya walihada amaran Allahu an naqulaha bi alsinatina ya oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkannya dengan lisan-lisan kita wa na'rifuha biqulubina dan kita mengetahui dengan hati kita wa na'tarifu biha dan kita mengakui ya apa yang Allah berikan apa yang Allah turunkan wa nadinu lillah dan kita beragama kepada Allah dengan meyakini apa yang Allah turunkan wa ta'abbudu lillahi biha dan ya dengan apa yang kita yakini tersebut kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi keyakinan tidak hanya di dalam hati juga ya diamalkan untuk mewujudkannya. Faqala maka dikatakan kul katakanlah huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah adalah yang Maha Esa. Ya. Subhanahu wa ta'ala Al-Mahmud wahda Dan kita wajib ya, Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Mashkur wahda ya bersyukur kepada Allah ya hanya bersyukur kepada Allah al-mu'azzam al-muqaddas ya, yang agung yang suci ya dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan ya itu makna daripada ya kalimat Allah hendaknya kita harus pahami harus kita ketahui ya apa itu ya Allah ya siapa yang kita sembah ya kemudian ya wal ahad ya Kullu huwallahu ahad ya yakni yang dimaksud dengannya adalah alladzi tafarrada bikullil kamal yang ditunggalkan ya yang diesakan dengannya bikullil kamal dengan seluruh kesempurnaan ya wa majad wal jalal ya begitu juga ya dengan kemuliaan wal jamal dengan keindahan wa hamd pujian wal hikmah wal rahmah hikmah rahmat wa iriha dan yang selainnya min sifatil kamal dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini artinya ya hanya Allah satu-satunya yang memiliki simpat sempur sempurna. Begitu juga dengan kemuliaan ya. Hanya Allah yang satu-satunya memiliki sifat kemuliaan ya sifat yang paling mulia wal jamal begitu juga keindahan ujian hikmah ya rahmah semuanya ya merupakan sifat-sifat dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala فليس فيها مثيل ولا نظير bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki ya satupun yang serupa dengannya dan tidak ada pula yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wala munasibin biwajhin minal wujuh dan tidak ada pula yang cocok dengan berbagai ya bentuk apapun ya itu tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal Ahad, maka Allah adalah Maha Esa, ya. Yani satu-satunya fi hayatihi, ya. Dalam kehidupannya, ya wa wa qayyumiyatihi, ya. Di kemuliaannya, ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilmihi wa qudratihi, ilmunya ya. Ketetapannya, keagungannya, ya wa jalalihi wa jamalihi wa hamdihi. Ya semuanya ya hanya Allah yang satu-satunya yang paling dari segala apapun itu. Ya. Yeah. yakni Allah Subhanahu wa taala ya maha hidup yakni tidak ada matinya ya dan Allah yang paling banyak ilmunya keagungannya keindahannya ya, hikmahnya dan seluruh kelebihan yang Allah miliki ya dari sifat-sifatnya mausufin ghayatil kamal wa nihayatihi tentunya sifat-sifat itu semua ya puncak daripada kesempurnaan ya paling akhirnya jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala ya walaupun yang lainnya ya memiliki keindahan ya memiliki kemuliaan ya memiliki ya pujian tapi ya Allah lah yang satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dari segala apapun sifat tersebut yang dimiliki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min tahqiqi ahadiyatihi wa tafarrudu biha annahu as-samad. dan dari hakikat ya keesaan Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad ya satu-satunya ya tempat kita bergantung ai ya artinya Rabbul Kamil yaitu Rabb ya sesembahan yang paling sempurna ya wasayyidul azim ya Rabb yang paling agung alladzi lam yabqa sifatu kamalin illa tasafa biha yaitu tidaklah ada satu sifat kesempurnaan ya kecuali ya sifat itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya sifat Allah lebih sempurna dari sifat apapun itu ya wa wasafa bighayatiha wa kamaliha bahkan ya sifatnya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang paling puncaknya ya tidak ada yang bisa menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bihaitu la yahitu al khalaik bi ba'di tilka sifat bi qulubihim ya di mana ya seluruh makhluk ya tidak ada yang bisa meliputi ya menguasai sifat-sifat tersebut di dalam hati mereka. Ya. ya. ini tidak mungkin ya seorang makhluk bisa memiliki sifat ya kemuliaan seperti yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tabaru anha alsinatahum bahkan tidak bisa diungkapkan dengan lisan ya saking begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala ya wa huwa al-masmudu ilaih ya semuanya bergantung kepadanya maksudnya ya al-maqsudu fi jami'il hawaij wan nawaib yaitu ya seluruhnya apa yang ada di muka bumi ini apa yang ada di seluruh alam semesta ini ya seluruhnya sangat ya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik kebutuhan maupun perlindungan ya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman yang membuktikan ya hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya tempat kita bergantung. Ya, tempat kita berlindung. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardh." Ya. Meminta kepadanya ya siapa yang di langit maupun siapa yang ada di bumi. Semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi syad ya setiap waktu Allah ya selalu sibuk dengan segala urusannya ya Allah setiap hari itu mencipta ya mengatur ya menurunkan rezeki dan lain sebagainya ya dari ya apa yang Allah lakukan maka ya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung. Ya, bukan hanya kita saja, tetapi seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya. Karena kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya semuanya akan kacau. Ya. Kemudian fahuwal ghaniyyu bidzatihi, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan zatnya. Wa jami'i kainat faqiratun ilai bidzatihi dan seluruh apapun itu sangat butuh kepada Allah dengan zatnya. Fi ijadihim ya di dalam menciptakan mereka wa idadihim wa imdadihim ya menyiapkan mewujudkan Bikul lima huwa muhtajun ya seluruh apa yang dibutuhkan kepadanya min jami'il wujuh dari berbagai sisi apapun itu ya laisa li ahadin minha ya ghina anhu mithqala dzarratin maka tidak ada ya seorang pun ya sekecil apapun itu bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin min ahwaliha ya bahkan pada setiap keadaan apapun saja ya tidak ada yang bisa menandingi ya kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya Adzan dulu silakan المؤذن يؤذن تفضل الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا قال رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح أكبر Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala amma ba'd Kita lanjutkan Yaitu Allahus Samad ya. Ya Allah itu ya tempat kita bergantung. Ya, fasamad kata Syekh ya maka kata Somad ya huwa al-masmudu ilaih ya di mana kita bergantung kepadanya al-maqsudu fi kulli syai yang dimaksudkan ya bergantung pada segala hal apapun itu ya kenapa demikian ya kamalihi wa karamihi wa wujudihi ya karena kesempurnaannya Allah karena kemuliaannya Allah karena dermawannya Allah wa ihsanihi dan karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu ya sebutkan di ayat selanjutnya lam yalid wa lam yu yulad. Ya Allah itu ya tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ya. Dan Allah itu ya sudah ada dari sebelum diciptakannya langit dan bumi. Fa innal makhluqat, maka sungguhnya ya, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ya kullaha mutawallidun ba'daha min ba'd ya seluruhnya itu ya dilahirkan ya sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya ya jadi ya makhluk itu semuanya ada karena diciptakan dan karena dilahirkan. Ya, wa ba'duha walid, ba'd ya sebagiannya adalah orang tua dari sebagiannya, wa ba'dhuha mauludun dan sebagiannya pula ya adalah yang dilahirkan yang menjadi seorang anak wa kullu makhluk dan setiap makhluk fa innahu makhlukun min madah dan setiap ya makhluk itu diciptakan dari satu materi ya sebutkan dalam ayat ya manusia itu apa namanya diciptakan dari tanah ya ya kemudian ya manusia juga nanti diciptakan ya dalam bentuk apa janin ya yang ada di rahim seorang ibu ya wa amar jalla jalaluh adapun Rabb kita sesembahan kita jalla jalaluh yang maha mulia yang maha tinggi fa innahu munazzahun maka Allah Subhanahu wa taala itu bersih ya an ya dari penyerupaannya fi hadzal wasf ya artinya ya tidak ada yang serupa seperti Allah ya semuanya pasti pernah dilahirkan ya pernah diciptakan kama huwa munazzahun dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersih ya an mumatsalatiha fi kulli sifatin naqs ya disucikan dari penyerupaan dengan seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan ya karena Allah itu adalah yang maha sempur sempurna ya walihada haqqa dzalika tanzih ya, Oleh karena itu Ya Allah wujudkan ya, Keesaannya Kesuciannya ya, Bersihnya Allah Dari segala hal yang Yang kurang Watamma dalikal kamal maka sempurnalah ya segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah berfirman di ayat berikutnya lam yakul lahu kufuwan ahad yang mana Allah ya tidak ada yang ya yang sekufu dengan Allah ya seorang pun ya tidak ada yang sama tidak ada yang serupa ya seperti Allah Subhanahu wa taala ai artinya laisa lahu nadhir wala mukafi Artinya tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala mukafi. Ya, walaupun hanya ya menyamai saja tidak ada. Apalagi bisa menandingi. Wala mathil. Bahkan tidak pula ada yang bisa menyerupainya. Wala fi asma'i. Begitu juga dengan nama-namanya. Wala fi sifatihi. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Ya, wala fi af'alihi. Begitu pula tentang ya perbuatannya wala fi jami'i huquqihi allati ikhtassa biha dan pada seluruh hak-hak yang Allah khususkan atas dirinya. Ya. Walaupun mungkin secara bahasa ya maknanya sama ya sifat tersebut mungkin sama seperti sifatnya manusia. Ya bisa melihat, bisa mendengar, tentunya tidak sama ya seperti manusia melihat dan mendengarnya. Ya, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ya, mereka tidak mau ya mengatakan bahwa Allah itu ya As-Sami Al-Basir ya Allah memiliki tangan ya mereka tidak berani mengucapkan hal tersebut ya mereka yang menganggapnya bahwa itu sama seperti menyerupakan Allah dengan makhluknya ya itu menandakan bahwa dia merasa dirinya lebih hebat ya kenapa begitu karena ya hal tersebut ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya Allah sendiri yang menyebutkannya Ya, kenapa kita tidak bisa mengucapkannya? Ya. Berarti kita merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sifati ya dengan sifat-sifat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Yang itu ya, yang itu harus kita imani tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di balik ya Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya ya Allah sebutkan ya tentang apa yang Allah perbuat ya di dalam Al-Qur'an tapi Allah tegaskan di ayat yang lainnya laitsa kamislihi syai' ya tidak ada yang serupa tidak ada yang seperti Allah ya bahkan Allah contohkan di ayat setelahnya wa samiul basir ya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat Langsung Allah sebutkan di ayat yang sama. Ya, wa huwas samiul basir dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Dan sudah jelas diawali dengan apa? Laisa laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan maka kita harus meyakini apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan kita dilarang untuk bertanya bagaimananya ya terus bagaimana bentuk ya Allah mendengar Allah melihat itu dilarang ditanyakan karena dia tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat an Nabi SAW. ya yang perlu ditanya adalah kita ya apa yang sudah kita kerjakan tapi kita tidak ditanya apa yang telah Allah kerjakan Ya, setelah kita mati, tentunya kita yang di, ditanya apa yang telah kita kerjakan, bukan kita menanya apa yang Allah lakukan. Faham ya? Kemudian Fahakuhu al-khas amrani Maka haknya Allah secara khusus Itu ada dua perkara Ya At-tafarrud bil kamali kullihi Min jami'il ujuh yaitu ya, keesaan Allah yang sempurna ya, seluruhnya dari berbagai sisinya itu yang pertama kemudian ya, yang kedua wal ubudiyah ya penghambaan khalisah yang tulus ya hanya kepada Allah ya min jami'il khalq dari seluruh makhluk ya ya ini kita hanya beribadah kepada Allah ya melepas ya peribadatan kepada selain Allah ya fahaqqu li suratin maka hak dalam surat ini tatadamman hadhil jumal al-azimah ya terkandung di dalamnya beberapa bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu ya surat Al-Ikhlas itu bisa menandingi sepertiga Al-Qur'an. Ya. Anta adila Al-Qur'an. Ya, oleh karenanya apa namanya surat Al-Ikhlas itu bisa menandingi sepertiga dari Al-Qur'an. Fa inna jami'a ma fi jami'a ma fil Quran minal asma'il husna. Ya, karena seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya banyak sekali al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang yang baik. Ya. Wa min sifatil azimah al-ulya dan dari sifat-sifat Allah yang agung, yang tinggi. Ya. Wa min af'alillah dan begitu juga tentang ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala wa ahkami sifatihi ya tentang hukum sifat-sifatnya wa tafasil hadhihi asma dan rinciannya untuk nama-nama tersebut ya allati dzukirat fi hadhihi surah yang telah disebutkan di dalam surat tersebut ya Bal kullu ma fil Quran min ubudiyah zahirah batinah. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya terdapat berbagai macam ibadah-ibadah. Ya, ibadah yang zahir, yang nampak ya seperti salat, zakat dan lain sebagainya, batinah ya ibadah hati ya seperti mengimani ya wasnafiha wa tawasiliha ya kemudian bagian-bagiannya dan rinci-rinciannya ya wa tafsili limatmuni hadhis hadhihi eh, surah dan ya rincian terhadap kandungan dari surat tersebut. Ya. Ya, itu menunjukkan ya agungnya surat Al-Ikhlas ya bisa mengimbangi ya sepertiga dari Al-Qur'an ya karena ya kandungannya yang memiliki hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung yang ada di dalam Al-Qur'an ya tadi seperti ya sifat nama-nama Allah ya keagungan Allah ya tentang apa yang Allah lakukan ya sebutkan di dalam itu semua ya tentang ibadah ya kita bergantung kepada Allah Allah somad ya dan banyak sekali hal lainnya maka disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, surat tersebut ya ta'dilu sulutal Quran ya mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an. Ya, mungkin itu saja untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana bi dua kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته